وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Dipersilakan kepada berjamaah untuk doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing dan jangan lupa doakan untuk kedua orang tua kita, para guru-guru kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan saudara-saudara dan doa untuk kaum muslimin dan muslimat.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 dimohon kepada para jamaah untuk mengisi barisan depan terlebih dahulu karena acara akan segera dimulai. Kembali lagi bagi para jamaah untuk mengisi barisan depan terlebih dahulu karena insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina wa syafi'ina maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kita semua Abu Yahya yang semoga Allah SWT memanjangkan umurnya dalam ketatan serta sehat walafiat. Yang kami hormati pula para hadirin jamaah Masjid Raya Mustaqim Meru yang semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita. Mari untuk acara yang pertama yaitu Mauidah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsinin kepada Ustaz Muhsinin kami persilakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وإيذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المحترم yang kami muliakan bersama-sama guru besar kita Abu Yahya beliau pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanjangkan umurnya dan dilancarkan semua urusannya amin Allahumma dan tak lupa pula kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat dan para hadirin bapak dan ibu yang telah hadir pada acara rutinan pada pada malam hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah hadir ke tempat yang sangat penuh murka ini. Amin Allahumma. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini telah melimpahkan, telah menurunkan nikmat-nikmatnya serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat sehingga kita bisa tergerak hatinya kita hadir ke tempat yang sangat berkah, sangat penuh berkah ini, yakni tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan maksiatan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir Ketempat yang sangat penuh berkah ini tidak ada lain hanya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk belajar ilmu, untuk menimba ilmu dari ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajari, yang disampaikan oleh para alim ulama, para ustadz, para kiai. Kita oleh ya Allah Subhanahu wa taala diampuni semua dosa kecilnya kita apabila kita sudah niat hadir ke tempat yang yang sangat penuh berkah seperti ini. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man intaqalah liyata'allama ilman, wufira lahu qabla ayyakhtuah." Barang siapa yang baru berpindah Berpindah dari rumahnya kita Berpindah ke tempat ke sini ini Berangkat dari rumahnya Berangkat berpindah ke tempat majelis sini, Dua-dua tujuannya apa kita berangkat datang ke majelis ini? Dia ta'allama ilman. Untuk belajar sebuah ilmu maka wufiralahu qabla ayyakhdua maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahan kita dosa-dosa kecil kita qabla ayyakhdua sebelum kita berangkat dari rumah kita masih berada dari rumah kita masih berada di rumah sebelumnya berangkat ke tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan telah mengampuni dosa-dosa kecilnya kita. betapa besarnya rahmat dari surga ini. Maka dari itu para hadirin, para hadirat, jangan lupalah setiap hari Minggu, Alhamdulillah, masih ada rutin hari Minggu. Kepada siapa orang yang bisa hadir ke tempat yang sangat berkah ini? Siapa yang bisa hadir ke tempat yang penuh ini kepada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa hadir ke tempat ini adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dipikirkan punya saudara-saudara kita Tetangga-tetangga kita, adik-adik kita sekarang ada di mana? Sedangkan kita berada di tempat majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada-adanya kita saudara-saudara kita sekarang tidak bisa hadir ke tempat ini? Karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari adalah orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua sebuah hidayah, menurunkan sebuah nikmat kepada orang yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita, tidak bisa kita bisa bisa kita menggerakkan hati kita. Hidayah itu sangat mahal. Kalau kita sudah kalau hati kita sudah dituruni hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, gampang kita tidak akan malas. Bisa kita memerangi hawa nafsunya kita. Bisa kita melawan setan-setan yang telah menggoda kita. Ingatlah, sekarang ini adalah syaitan telah menunggu kita di samping-sampingnya masjid ini. Telah menunggu. Tidak rela setan ini Abbas melihat umatnya Nabi Muhammad mengerjakan dalam satu kebaikan tidak rela. Semuanya digoda Dan siapa yang bisa melawan hawa yang yang siapa yang bisa melawan hawa nafsu? Yang bisa melawan setan adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu bertakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah, meskipun kita mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang sangat sibuk, pekerjaan yang sangat banyak, tapi jangan lupa sholatnya. Jangan lupa sholatnya yang lima waktu. Kalau orang lalai dengan sholat lima waktu, maka semuanya tidak akan berarti. Kunci khususnya orang muslim adalah sholat. Kalau bapak dan ibu setiap hari semuanya melaksanakan zakat, memberi zakat kepada orang miskin, sedekah, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak akan berguna, tidak ada gunanya semuanya. Bagi dari itu, para bapak dan ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada. Bagaimana caranya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya cukup saya takwa kepada Allah, saya takut kepada Allah? Apakah cukup mengatakan seperti itu? Takwa kepada Allah kata ulama intisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian melaksanakan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhkan semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan salat lima waktu dilaksanakan kita melaksanakan bukan hanya salat, kewajiban-kewajiban yang lainnya harus kita kerjakan. Salat, zakat, haji kalau bisa. Dan kita tidak cukup hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersambung kepada kita saudara suaranya kita. nanti takwa kepada Allah, bersujud kepada Allah setiap malam, setiap hari. Tapi mempunyai sifat kibir, riak kepada Allah, kepada tetangganya kita. Sombong kepada tetangganya kita, tidak berguna tetangganya kita. Kita ini jangan merasakan aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang telah merasakan bebas dari sisanya Allah Subhanahu wa taala, undang saya ini telah melaksanakan solat telah solat lima waktu, saya sudah bebas dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak mempunyai dosa. Beliau dijamin masuk surga. Kenapa beliau kok setiap hari minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan beliau telah dijamin masuk surga. Beliau tidak mempunyai tidak mempunyai dosa. Beliau tidak sama dengan kita. Kenapa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita berapa kali kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istighfaroh, istighfarah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib ini kata Rasulullah Barang siapa senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala membahagiakan orang membahagiakan kesempitan-kesempitannya. Kita mempunyai urusan yang sangat sulit, tidak sukses, jangan disalahkan siapa. Mungkin kita mempunyai kesalahan ke Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa min kulli daikin makhraja wa rasahu ma dan kita ada dan kita mempunyai kesempitan, mempunyai urusan, pasti kita mempunyai jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Belum mendapatkan pekerjaan, tapi ada pekerjaan, tapi tidak pernah dibayar. Tapi atau sulit mencari pekerjaan, kembalikan kepada kita sendiri. Apa kita telah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita telah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Rasulullah yang telah dibaca Allah Subhanahu wa taala orang yang minta yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan diberikan jalan keluarnya. Diberikan jalan keluar. Kesempitan kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya diberi jalan keluar akan tapi diberikan warasatuhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bekerja ini ternyata lancar. Bekerja ini lancar. Dibayar semuanya. Ini rezeki yang lain hai sulaitasib. Rezeki rezeki yang tidak disangka-sangka insya Allah didasari kalau didasari dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita sukses di dunia wal akhirah. Sukses dalam dunia, apalagi nanti di akhirat. Hmm. Tapi tanda-tandanya orang yang celaka sudah ada. Banyak tanda-tandanya orang celaka ini. Tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di dunia. Bahagia dunia tapi ada tanda-tandanya orang celaka di dunia ini. Yang mana sahabat Fudail beliau berkata, tanda-tandanya orang yang celaka nanti dia hari kiamat ada lima. Satu Koswatul kul koswatul qulub, qaswa al qaswatu fil kolbi Hatinya keras. Hatinya kita keras. Hati keras itu seperti apa? Hati kita keras ini adalah apabila kita dikasih peringatan tidak bisa hati kita menerima, tidak mau menerima. Semuanya ada tangganya. Dikasih disuruh sholat umpamanya tidak mau. Ini tanda-tandanya adalah hatinya koswah keras. Sedangkan hatinya kita keras, maka ada ada ustaz ceramah, ada kiai ceramah, tidak akan mendapatkan tidak masuk kepada hatinya, tidak akan bisa mendengar, tapi tidak tidak mungkin dikerjakan. Karena hatinya kita sudah keras. Karena kata awal uh, eh, kata Ibnu Sunan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasim orang yang jauh kepada dari kepada Tuhan kita, orang yang jauh kepada Allah adalah kolbun kosi, hati yang keras. Berarti kalau hatinya kita sudah keras, maka tanda-tandanya adalah orang yang celaka nanti di akhir kiamat. Dikasih peringatan ini tidak mau, disuruh sholat tidak mau, disuruh hadir ke majelis ini tidak mau. Ini tanda-tandanya orang yang celaka nanti di akhir kiamat. Nomor dua, وجمود ain أي قلة دمعها min خشية Nomor dua adalah tanda-tanda orang yang celaka nanti adalah orang yang sedikit air matanya min khasyatillah dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanda nomor dua tanda-tandanya orang yang celaka adalah orang yang tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah air matanya kita tidak pernah dikeluarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita pernah air matanya kita membasahi pipi untuk kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita pernah menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala? apalagi nangis. Sholat lima menit terburu-buru. Sekali-kalilah kita belajar menangis kepada Allah Subhanahu wa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sebentar lagi akan berpisah dengan ibuku. Kami sebentar lagi akan menghadap Engkau ya Allah. Kami harus sebentar lagi akan ditimpahkan kematian kepada kami ya Allah. Berangis. Ya Allah kami sebanyak kami ini banyak dosa ya Allah ampun ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Kalau kami kalau engkau tidak mengampun dosa-dosa kami kami tetap disiksa ya Allah. Kami tidak kuat berada di nerakanya engkau ya Allah. Berangis angkat tangannya. Apa kita telah melaksanakan seperti itu? Kalau ada orang telah membasahi bibinya atau telah mengalirkan air bibi air matanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tandanya adalah orang yang akan bahagia. Dan sebaliknya kalau tidak tidak kalau kita tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya orang yang celaka nanti di akhir kiamat ini nomor dua. Dan nomor tiga, Wakilatul haya, sedikitnya malu. Ini itu nomor tiga. Nomor tiga tanda-tandanya orang yang celaka nanti di hari kiamat adalah sedikitnya malu. Malu kepada siapa? Bukan malu kepada suami orang muslimnya, bukan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan rezeki Selalu diberikan nikmat-nikmat yang sangat besar. Tapi kita selalu bermaksiat, berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menurunkan nikmatnya. Coba kita pikirkan. Kita berapa hari, berapa kali melanggar kepada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita meninggalkan meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan makanan kepada kita. Tetap menurunkan hidayahnya kepada kita. Tetap menurunkan nikmat-nikmatnya kita, nikmat-nikmatnya Allah kepada kita. Coba kalau kita berkhianat kepada orang muslim, coba. Ada salah satu bapak Umpamanya, contoh. Bohong kepada, mengkhianati kepada saudara, kepada tangganya. Coba minta uangnya, utang uangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin dia, tidak mungkin dari tangganya dikasih. Karena apa? Karena telah berkhianat, bohong kepada tangganya. Kalau kita berapa? Berapa kali berkhianat kepada yang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu ditinggalkan Salat lima waktu ditinggalkan Luhur Ditinggalkan Ini khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tetap menurunkan nikmat dan rezekinya Ini kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Tapi kita tidak sadar Berarti kalau seperti itu, berarti kita tidak mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti qillatul haya. Berarti kalau orang sudah sedikit merasa malunya, tidak mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut adalah tanda-tandanya nanti kalau meninggal akan celaka, yakni akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor tiga, nomor empat, adalah waraubatu waraubatu fid dunya senang dalam dunia cinta kepada dunia ini kalau orang ada cinta ke dunia cinta kepada harta ini tandanya orang yang akan celaka nanti di hari kiamat. Eh. Nomor lima, wa usulul amal, wa tulul amal dan tulul amal. Tulul amal ini contohnya seperti kita mempunyai, mempunyai, mempunyai harta banyak, mempunyai harta cukup untuk dimakan, tapi selalu tamak kepada harta. Tamak kepada dunia, ini adalah tanda-tandanya orang yang celaka nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, سيأتي زمان على أمتي yuhibbuna khamsan wayan yansawna khamsan kata Rasulullah akan datang suatu zaman kepada umatku yang mana umatku akan lupa lima perkara cinta lima perkara dan lupa lima perkara kata Rasulullah ada satu zaman yang mana zaman ini akan datang kepada umatku dan umatku ini akan cinta kepada tiga, lima perkara dan lupa kepada lima perkara. Nomor satu kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Di hari di akhir di hari di hari di zaman akhir adalah suatu ada suatu umat yang mana umat ini adalah cinta kepada kepada dunia akan tapi wayan saunal ubbah lupa kepada akhirnya. Dan nomor tiga, nomor dua. Wayahibbun al dura wa yansawun al-kubura. Umarku di akhir di akhir zaman akan cinta kepada rumah yang megah. Wa yansawna al-kubura dan lupa kepada kuburan. Punya rumah megah, tidak ingat kepada kuburan. Bahwa sebentar lagi kita akan mati. Nomor tiga, dipercepat karena waktunya sudah cukup ya. Nomor tiga, wa yuhibbuna wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Umarku akan cinta kepada harta alaiyalah cinta almala kepada harta wayan saunal hisab dan lupa kepada hisab hitungan nanti di akhir kiamat karena nanti di hari kiamat kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya-amalnya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bertingkat wa yuhibbunal wayan wa yansaunal hura umatku akan cinta kepada keluarganya cinta kepada istrinya wayansawna wayansawna hura dan lupa kepada bidadari bahwa di surga ada bidadari yang menunggu tapi lupa lupa cinta kepada keluarganya ke istrinya sampai lupa kepada bidadari yang yang sedang menunggu sekarang dan nomor lima wayahibbunal nafsa wayansawna Allah dan umatku akan lalu uh, cinta kepada diri sendiri dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir zaman. Apa kita apa sekarang ini telah sampai ke akhir zaman ini? Jauhnya ada berada di di kita sendiri. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita Dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang tidak cinta kepada dunia.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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Sekian dari kami Ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur kasiran atas apa-apa yang telah beliau sampaikan dan semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami minta maaf kepada para jamaah karena pada malam hari ini guru kita semua Buya Yahya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada satu hal yang tidak bisa diwakilkan. Langsung saja untuk acara yang selanjutnya yaitu Moido Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Murad Mahmud Hedar dengan penerjemah Al-Ustaz Rifki Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات نعيش معا هذه اللحظات في رحاب الإيمان نتحدث فيها عن نافلة غائبة نافلة من النوافل التي غابت عن مجتمعنا هذه النافله أمر الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها سببا لإطفاء غضب الرب سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الصدقة هي الإنفاق هي الإنفاق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به على سبيل التقرب إليه لذلك سميناها من النوافل الإنفاق في الإسلام نوعان إنفاق واجب وهذا يحاسبك الله عز وجل على التقصير فيه مثل الإنفاق على الزوجة إن قصرت في الإنفاق عليها يحاسبك الله عز وجل عليه ومثل الإنفاق على الأبوين إذا كان شيخان كبيران الأب إذا كان رجل كبير لا يستطيع أن ينفق والابن إذا كان طفل رضيع لا يستقل بشؤون نفسه فهؤلاء أنت مطالب بالإنفاق عليهم وهذا هو النوع الأول من أنواع الإنفاق الواجب فرصة ترجمة إيه، setelah beliau bersalawat kepada Nabi setelah beliau berhamdalah dan baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin mengajak kita semuanya untuk mengingat-ingat salah satu amalan yang mana amalan tersebut adalah meningkatkan kita supaya lebih tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada detik ini ada beberapa sunnah-sunnah yang banyak dilupakan oleh umat muslim semuanya dan banyak ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sunnah tersebut karena keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang mana di antara istimewanya dan faedah dari sunnah atau melakukan kesunahan tersebut bisa menjadikan sebab untuk dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim ila akhiril ayat." Yang terpenting dan yang harus diperhatikan adalah bahwasanya di dalam Islam ada salah satu sunnah yang mana di situ keistimewaannya adalah sangat luar biasa yaitu bersedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan sedekah yang mana itu semuanya tidak lain adalah untuk roba ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bersedekah tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sedekah yang sifatnya wajib seperti sedekah ataupun nafkah kepada seorang istri yang mana di sini jika dilalaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang yang melalaikan tersebut. Dan yang kedua adalah seperti nafkah yang diberikan kepada orang tua yang sudah lanjut usianya ataupun anak kecil yang belum bisa bekerja, yang mana di sini diwajibkan untuk memberikan nafkah itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwasanya yang tidak memberikan eh, sedekah kepada yang sudah disebutkan tersebut termasuk zaujah, istri dan yang anak yang belum bisa bekerja, maka Allah akan menghukum orang tersebut. النوع الثاني من أنواع الإنفاق هو الإنفاق غير الواجب يسمى عند العلماء بالإنفاق المستحب وهذا من النوافل والإنفاق هذا يكون في كل وجه من وجوه الخير الإنفاق على الأيتام والإنفاق على الفقراء والمساكين والإنفاق في مصالح الأمة كالإنفاق لحفر بئر من الآبار يشرب منه الناس أو شق ترعة من الترع أو نهر من النهر من الأنهار ينبع منه الماء لمنفعة الناس أو شق صرف ليصرف فيه الناس آه، المخلفات التي تنتج آه، من دورات المياه وما إلى ذلك تحسين الطرق آه، بالرصف التعبيد للطريق يعني تمهيد الطريق للسيارات لتسير فيه وكذلك للرجل الشيخ العجوز الذي لا يستطيع أن يمشي والمرأة العجوز تمهيد الطريق لها هذا من السنن المتروكة التي تركها الناس في هذه الأيام كلنا يسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى وأمامنا طريق هو أسهل الطرق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإنفاق في وجوه الخير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف الإيمان بضع وستون شعبة البضع من الواحد إلى التسعة هذا يسمى بضع بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أنت رأيت حجر في الطريق ترفع هذا الحجر من طريق المسلمين هذا صدقة من الصدقات إذا الصدقة ليست هي التصدق بالمال فحسب بل الصدقة نوعان تصدق بالمال وتصدق بالعمل بالجاه بمجهودك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عدى كف الأذى عن الناس صدقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقته ثم أي بر الوالدين ثم أي الجهاد في سبيل الله ثم سأله الرجل ما زال يسأل حتى قال أمسك أذاك عن الناس أو كف أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك صدقة منك على نفسك لا تؤذي أحدا من الناس فهو صدقة منك على نفسك الإنسان قد يؤذي الناس وهو لا يعلم وهو لا يدري إذا رأيت إنسان مثلا بنى بيتا جديدا تقول ما شاء الله من أين له هذه النقود من أين اكتسب هذا المال آه، هذا إيذاء للناس لأنك ينبغي أن تنشغل بأمور نفسك لا علاقة لك بالناس إذا رأيت إنسان وهذا شائع جدا في المجتمع الأندونيسي يمشي تقول له موكمنا يعني إلى أين لا علاقة لك به دعه يذهب إلى حيث يريد لا تضطره لأن يكذب عليك تقول له إلى أين يكون يذهب إلى طريق لا يريدك أن تعرف فيقول لك طريق آخر أو يقول لك دي جلال يعني أنا سأمشي إلى الشارع لماذا نحن لا نمسك أذانا عن الناس الإيذاء قد يكون بأقل الألفاظ وقد يكون بكلمة لا تلقي لها بالا ولذلك يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم الكلمة من رضا الله فيدخله الله بها الجنة وإن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار سبعين خريفا يهوي بها في النار سبعين سنة في النار بسبب كلمة صغيرة يرى إنسان يقول من أين أتى بهذا المال يرى امرأة حبلى يقول لماذا هذه حبلى وهي غير متزوجة يرى رجلا يمشي مع امرأة يقول هل هذه زوجته أو ليست زوجته أنت لاعب أخك لك بالناس فهذا من قبيل إمساك الإيذاء عن الناس وهو صدقة منك على نفسك Kemudian bagian kedua dari infak yang sifatnya adalah sunnah. Jadi infak ada yang sifatnya wajib seperti infak kepada istri dan yang kedua adalah infak yang sifatnya sunnah adalah infak kepada untuk jalan-jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah hukumnya adalah sunnah. Seperti apa? Seperti infak untuk anak yatim ataupun eh, infak untuk fakir miskin. Dan juga infak untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia secara umumnya seperti menggali sumur untuk dimanfaatkan bersama ataupun membuat jalan-jalan yang bagus ataupun memperbaiki jalan-jalan yang lobang atau membuat selokan-selokan air dan lain-lain sebagainya Sungguh itu semuanya itu adalah infak yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting yang banyak ditinggalkan adalah roh memberi membuatkan jalan atau memperbaiki jalan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Rajulun ajuz au ajuzah seperti wanita ataupun orang tua yang sudah lanjut usianya, maka termasuk infak bagi orang yang sehat adalah untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk mereka supaya dimudahkan di dalam berjalan. Karena dengan itulah Allah akan memberikan pintu-pintu kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, al imanu bid'un wasitu syu'batan termasuk keimanan, tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 60 lebih sekian tanda-tanda. Paling tingginya adalah orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan yang paling rendahnya iman seseorang itu adalah ima Ketul adza anit adalah menjauhkan sesuatu dari jalan yang mana sesuatu tersebut bisa membuat orang yang lewat tersebut adalah sakit atau merasa terganggu. Jadi menjauhkan sesuatu yang mengganggu orang berjalan itu adalah termasuk sedekah. Seperti membuang paku atau membuang pecahan-pecahan kaca ataupun membuang batu dan lain sebagainya. yang itu menyakitkan umat orang-orang yang berjalan maka termasuk sunnah bagi kita dan termasuk infak yaitu dengan membuang itu semuanya. Jadi itu adalah infak yang sifatnya adalah sunnah. Jadi sedekah tidak harus dengan harta, sedekah tidak harus dengan uang, akan tapi sedekah ada kalanya dengan amal ataupun dengan perbuatan-perbuatan jah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan dari orang-orang yang berjalan itu adalah segala sesuatu yang membuat orang tersebut adalah terganggu di dalam perjalanannya. Itu adalah sunnah. Sehingga eh, pernah suatu hari Nabi Muhammad saw ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah saw perbuatan apa yang paling baik dan paling utama? Dijawab oleh Rasulullah saw itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian adalah menjauhkan sesuatu yang mengganggu umat-umat Muhammad yang berjalan di atas dunia. Jadi setiap yang mengganggu orang berjalan baik itu di jalan ataupun yang lainnya, maka termasuk sunnah bagi kita semuanya untuk menjauhkan dan itu adalah termasuk sedekah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Manusia kadang suka lupa sehingga sering menyakiti orang yang mana dengan dengan perbuatannya tersebut dia sendiri kadang tidak sadar kalau mulutnya menyakiti orang, perbuatannya menyakiti orang atau perilakunya tidak membuat orang itu nyaman. Sehingga apa? Sehingga termasuk menjauhkan uh, menjaga diri dari menyakiti orang lain adalah untuk menjaga mulut kita sehingga kita tidak mudah bertanya tentang sesuatu yang tidak ada sebabnya. Seperti ketika kita melihat ada orang yang hamil, kita tidak perlu untuk bertanya kenapa itu hamil, mana suaminya, di mana ininya, ataupun kita melihat ada seseorang yang berjalan dengan wanita, kita tidak perlu banyak bertanya kenapa itu, siapakah yang berjalan dengan itu istrinya atau bukan. Sungguh itu semuanya adalah salah satu sebab seseorang itu adalah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa termasuk buruk sangka kepada saudaranya se-Muslim itu adalah termasuk dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau berkata bahwasanya menyakiti umat Muslim atau menyakiti manusia itu kadang tidak dengan perbat, uh, eh, eh, ucapan yang panjang lebar, kadang dengan ucapan yang sedikit pun orang Muslim atau saudara kita merasa tersakiti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi-tinggi karena dia mengucapkan suatu kalimat dan ada orang yang dihukum oleh Allah di dalam neraka tujuh samina sana. Ada seseorang yang, di, yang disiksa oleh Allah tujuh puluh tahun di neraka gara-gara dia mengucapkan satu kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Marilah kita jaga lisan kita, marilah kita jaga ucapan kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan atau lidah kita itu adalah ucapan yang menyakiti saudara kita karena sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang kita ucapkan dan akan menghitung semua yang bermaksiat kepada Allah dengan lisan-lisannya. إذا كان الإنفاق بالنسبة للمسلم يمثل شيئا ليس بالقليل بل يمثل شيئا عظيما فهو بالنسبة للكافر لا ينفعه وأود أن أنبه هنا إلى أن الإنفاق في جانب الإيمان يعني من ناحية الإسلام له فائدة عظيمة أما إنفاق الكافر فلا فائدة منه أبدا ولذلك يجب أن نتنبه إلى أننا بنعمة الإسلام التي أنعم الله علينا بها محسوب لنا كل شيء كل عمل من خصال الخير من أعمال الخير يكتب لك في سجل الحسنات ويوفيك الله به في الدنيا وفي الآخرة أما الكافر فهو محروم من هذا الثواب محروم من هذا الثواب في دار الآخرة اسمع معي إلى قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار لن تغني عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الكافر لو أنفق ماله كله على مصالح الناس وفي منافع الناس في الطريق كما قلنا وفي مصالح الناس كما قلنا لا ينفعه ذلك في الآخرة بل يوفى به أجره في الدنيا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم حتى ولو أنفقوها في الخير حتى ولو أن أبناءهم هؤلاء كانوا أبناء صالحين لأنه ما معنى الصلاح عندما نقول إنسان صالح فهذا معناه إنسان صالح للخلافة عن الله في الكون إنسان صالح وضده الصلاح ضد الفساد نقول إنسان فاسد فهذا أو طالح معناه أنه غير صالح للخلافة عن الله في الكون متى يكون الإنسان خليفة عن الله في الكون الإنسان يكون خليفة عن الله في الكون إذا اتبع أوامره فآمن برسله وعمل عملا صالحا إذا إذا اتبعت أوامر الله وعملت عملا صالحا وآمنت برسله وآمنت به فأنت صالح لأن تأخذ الخلافة عن الله في الكون لكن إذا أنت كفرت بالله وكفرت بوجوده وكفرت برسله وآتاك الله مالا كثيرا فسلطته كله على مصالح الناس لا ينفعك هذا أبدا لأن هذا مثله مثل السقف الذي يقام على غير أعمده هل تستطيع أن تقيم سقفا بلا أعمدة لا يمكن أبدا ولذلك القرآن الكريم يتكلم عن أن الكفار لا تنفعهم أموالهم أبدا مهما أنفقوها ومهما كانوا صالحين يوفون بها جزاءهم في الدنيا الناس تثني عليهم الله يعطيهم بدل المال يضاعف لهم الأموال في الدنيا يعطيهم نعما كثيرة صحيح لكن ليس لهم في الآخرة شيء بنص القرآن الكريم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار واسمع كمان إلى قول الحق سبحانه وتعالى في شأن الكفار أيضا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت الكفار عندما ينفقون أموالهم في مصالح الناس وفي الطاعة لو أن رجلا كافر وجاء إلى الناس هكذا في هذه المدينة في شربون وقال أنا سأصلح الطريق العام أنا سأقيم موائد للناس يأكلون مجانا أنا سأعمل كذا وسأعمل كذا هو يعمل لينال بذلك شهرة في الدنيا ومثلا لنأخذها في الانتخابات التي تدور عندنا مثلا وعندكم الرجل إذا دخل الانتخاب المرشح يظل ينفق أموال يمينا وشمالا يبتغي بذلك منصبا في الدنيا لا يبتغي بذلك مرضاة الله ولا يبتغي بذلك الثواب عند الله ولذلك القرآن الكريم يتكلم ويقول مثل ما ينفقون يعني ما ينفق الكفار في هذه الحياة الدنيا مثله مثل الريح بعدين الريح هذه تأتي على حرث يعني زرع زرعه الإنسان والريح التي فيها الصر هو الثلج الماء البارد ولذلك الصر مأخوذ من الإصرار وهو الشدة ولذلك انظروا إلى الزرع المزارعين الذين يعملون في الحقول سيفهمون كلامي المزارع عندما يجد الزرع أصابه ماء بعد الفجر ينزل على الزرع لكنه ماء محمل بالثلج ماء بارد فهذا الماء يجعل النبات لا ينبت والثمرة تخرب ولا تنبت هذا يسمى بالصقيع عندنا في بلاد العرب نسميه بالصقيع وهو الماء الذي ينزل على الثمار فيجعلها لا تنبت فالقرآن الكريم يقول مثل أعمالهم هذه كمثل ريح فيها ماء بارد والماء البارد أصاب زرعا لقوم وهؤلاء القوم ظلموا أنفسهم فالكفار ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان بالله وكذلك المزارع الذي ظلم نفسه بأن كسب مالا من حرام يسلط الله عز وجل عليه هذا الماء ليأكل ثمرة زرعه الذي زرعه فالقرآن يشبه لنا أموال الكفار التي تنفق في وجوه الطاعات وفي وجوه الخير بأنها لا تنفعهم لأنها مثلها كمثل رجل زرع زرعا كسبه من حرام أصله من حرام ولذلك يسلط الله عز وجل عليه هذا الماء البارد بهذه الريح حتى يهلك زرعه لأنه كسب من حرام فالكافر لأن بناءه أصلا لا يقوم على أساس الإيمان بل يقوم على أساس شهرته في الدنيا يريد منزلة في الدنيا يريد مكانة يريد ثناء الناس عليه يريد الفخر بين الناس يريد أن يذكر التاريخ اسمه ولذلك كل هؤلاء الذين يعملون على غير أساس الإيمان لا تقبل منهم أعمالهم يوم القيامة بل يوفون بها جزاءهم في دار الدنيا Al-infak atau bersedekah di dalam Islam itu adalah sangat luar biasa dan ada manfaatnya. Begitu juga sebaliknya al-infak untuk orang-orang yang di luar Islam mereka tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dikeluarkan oleh orang mukmin dari harta ataupun dari tenaga atau dari atau da, apa pikirannya di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa di dalam jalan-jalan kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis itu cuma visi jilil hasanah di dalam catatan-catatan amal baiknya. Sebanyak orang mukmin berinfak di jalan Allah, maka semakin banyaklah catatan kebaikan-kebaikan di, di, di, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir jika mereka semuanya itu adalah berinfak untuk kebaikan-kebaikan umum, untuk kebaikan-kebaikan manusia semuanya pada hakikatnya mereka semuanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya sungguh orang-orang kafir itu tidak dianggap harta mereka semuanya. Wala auladuhum er, anak-anaknya mereka semuanya tidak menjabat tidak tidak akan menyebabkan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya mereka wa ulaika hum wa nar harta mereka tidak akan mendapatkan menyebabkan salah satu sebab mendapatkan kebaikan dari Allah nanti di akhirat dan begitu juga anak-anaknya akan tapi apa pada hakikatnya mereka semuanya itu adalah wakudunar dunia mereka semuanya itu adalah untuk bara baran neraka nanti akan dibakar oleh Allah di dalam neraka jadi jika mereka semuanya itu adalah berinfak di jalan apa di jalan maslahat maslahat umum maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan yang sifatnya adalah ukhrawi. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala, akan tapi Allah hanya membalas kepada orang-orang kafir yang senang bersedekah atau berinfak hanya balasan yang sifatnya itu adalah dunia. Kapan seseorang itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil sebagai penghuni apa sebagai khalifah ataupun ciptaan Allah yang sesungguhnya jika hamba tersebut itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat pada rasulnya, maka seseorang di dunia ini adalah benar-benar dinamakan orang yang saleh. Akan tapi sebaliknya, jika seorang hidup di dunia ini tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mereka di dunia ini adalah bukan orang yang baik. Mereka semuanya itu adalah yufsid fil ardi. Mereka hanya merusak di dunia saja. Seperti apa orang yang beramal, orang-orang yang orang-orang yang kafir yang mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan-kebaikan untuk membantu orang-orang fakir miskin, mereka adalah seperti orang yang membangun atap tanpa tiang. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka berinfak untuk membantu orang-orang miskin tidak mendapatkan pahala dari Allah. Mereka akan dibalas oleh Allah di dunia sifatnya. Seperti apa? Seperti Allah memberikan balasan sehingga mereka dipuji. Allah melipat gandakan hartanya. Allah melipat gandakan harta apa ke, uh, pangkat-pangkatnya karena sifatnya hanya sekadar dunia dan bukan di akhirat. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an perumpamaan mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Orang kafir yang berinfak untuk jalan-jalan kebaikan semuanya, baik itu membantu manusia maslahat umum atau lain yang sebagainya, pada hakikatnya mereka semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kama salirihin fi hasirun asobat harta kaumin adalah seperti orang yang menanam Orang yang menanam akan tapi ketika tatkala menanam ditimpa angin yang sangat dingin yang bercampur dengan es yang menyebabkan tanaman-tanaman tersebut itu adalah mati. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala di sini tidak akan memberikan kebaikan-kebaikan ukhrawi, akan tapi hanya sifatnya adalah dunia saja, bukan kebaikan ukhrawi yang didapatkan oleh orang-orang kafir seperti apa? Oh, seperti perumpamaan orang-orang kafir yang mungkin kita bisa lihat di Cirebon ataupun kita bisa lihat di negara-negara lain. Mereka memiliki apa itu memberikan sarana prasarana umum yang sifatnya adalah luar biasa, maka hakikatnya mereka tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan begitu juga orang yang memberikan harta akan tapi tujuannya hanya sekedar untuk dunia. Seperti zaman-zaman intikhobat ataupun zaman pilih apa? Pilih pemilihan pemilu. Para pemilu yang me, yang mencalonkan dirinya sebagai calon-calon mereka semuanya itu adalah mengeluarkan harta-hartanya untuk mengeluarkan di kanannya, kirinya, depan, belakang semuanya adalah dikeluarkan untuk menjam apa untuk mencari pangkat-pangkat mansop di dunia, pangkat-pangkat dunia sungguh yang dikeluarkan semua itu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang dikeluarkan uang yang begitu banyak tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah karena berangkat dari niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi itu semuanya sia-sia di hadapan Allah dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya. Orang yang bekerja ataupun menanam dari harta yang haram, dari uang yang haram, sehingga dia memakan makanan yang haram, sungguh itu semuanya itu adalah musibah dan awal kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga penting yang dinamakan mencari sesuatu yang sifatnya itu adalah halal dan mencari ridha Allah dan bukan karena mencari sesuatu yang sifatnya itu adalah dunia.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 أمامك انظر إلى المزارع حينما يضع حفنة هكذا من الرز في الأرض ثم تنبت ثم يأخذها من الأرض ويفرقها فيها انظر إلى الرز هذا الذي يزرع هنا كله مجموعة صغيرة من حبات الرز هكذا بعدين يزرعها في مكان ثم ينقلها من هذا المكان ويفرقها في الأرض كلها فتصير الأرض كلها مملوءة بالرز هذا مثل جزاء الله للعبد هذا مثال من الواقع المحسوس الله يربي لك الصدق لو وضعت سريب واحد في صندوق لمسجد في صندوق لرعاية الأيتام في صندوق لإصلاح الشوارع في صندوق للإنفاق على المساكين لو وضعت هذا المبلغ القليل الله عز وجل يظل ينمي لك حتى يصير سبعمائة ثم إلى أضعاف مضاعفة لننظر إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن ذلك دليلا لنا على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد فيقول إن الله عز وجل من آتاه الله في الحديث من آتاه الله مالا طيبا ولا يقبل الله إلا طيبا فلينفق منه ولا يحقرن أحدكم شيئا يعني يقول مثلا سريبه ماذا يصنع سريبه قليل جدا فيقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم شيئا فإن الله عز وجل يلقى هذه الصدقة فيتناولها فيربيها لأحدكم كما يربي الرجل فلوة يعني الجمل الصغير ينزل مولود الأنثى الصغير ينزل مولود وبعدين تظل تتعهده حتى يصير إيش كبير ولذلك تلقى الله عز وجل وقد نمى لك صدقتك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى أحدكم صدقته القليلة هذه وهي مثل الجبل عند الله يوم القيامة تكون مثل الجبل لأن الله ينميها له انظر إلى هذا الثواب العظيم هذه أول فائدة أن الله عز وجل ينمي لك الصدقة ويضاعفها لك لتلقى جزاءها محسوبا عند الله يوم القيامة Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana di sini adalah menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan umat mukmin ketika berinfak ataupun bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Katalah orang kafir bersedekah atau mengeluarkan hartanya untuk maslahatan maslahat umum mereka semuanya tidak mendapatkan pahala yang bersifat ukhrawi dari Allah. Akan tapi berbeda dengan umat muslim yang mana tatkala mereka semuanya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan apa memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada orang yang mau bersedekah tersebut seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang senang bersedekah dari orang-orang mukmin seperti habbatin jika seorang menanam satu biji dia akan tumbuh tujuh pohon dan dari satu pohon setiap pohonnya akan tumbuh mi'atu habbah seratus seratus buahnya. Jadi ibaratnya apa? Dari satu tersebut akan dikembang biakan menjadi 700 apa 700 kali lipat dan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jika kita mau berinfak uang seribu rupiah, maka sungguh Allah akan memberikan kepada orang tersebut adalah 700 ribu rupiah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima suatu harta kecuali harta tersebut adalah thayyiban, harta tersebut adalah baik dan adalah adalah baik dan jangan pernah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merendahkan sedikit pun dari harta untuk bersedekah. Tidak usah mengejek yang bersedekah seribu ataupun yang kurang dari itu. Karena apa? pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bersedekah yang sedikit tersebut Allah akan mengurus atau mengembang akan menjadi banyak-banyak banyak sehingga didapati nanti di akhirat orang yang berinfak hanya berawal dari seribu akan tapi nanti di akhirat menjadi segunung-gunung eh, besarnya. Itu kenapa? Karena Allah lah yang membesarkan amal tersebut seperti orang yang membesarkan anak unta. Ketika baru lahir dibesarkan tumbuh, tumbuh, tumbuh dan dipelihara sehingga menjadi besar. Jadi apa? Bersedekahlah dengan uang. Kalau tidak bisa banyak, maka sedikitlah yang ikhlas. Karena dengan sedikit itulah akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan wujud-wujud amal-amal yang sangat besar-besar. الذي يكون لصاحب الإنفاق من الله سبحانه وتعالى أن صدقته الصغيرة هذه تطفئ غضب الرب عنه تمنع بلاء سيقع على الإنسان نتيجة لغضب الله عز وجل عليه وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى فإذا غضب الله عليك وأحسست أن الله قد غضب عليك سارع وتصدق بصدقة حتى ولو كانت قليلة لأنها تمنع غضب الله عنك وكذلك أيضا المزية الثالثة للإنفاق يقول فيها العلماء إن الإنسان يقف في ظل صدقته يوم القيامة انظر يوم القيامة والحر الشديد الذي سيكون فيه الناس والضيق الشديد حيث ستكون الشمس على رؤوس الناس الحرارة وضيق الموقف وتتمنى ولو أن تستظل بظل حائط فيقول النبي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كل امرئ يستظل بصدقته يوم القيامة في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد ما معناه كل امرئ يستظل بصدقته يوم القيامة لننظر نحن يعني كيف نحب أن نبني لأنفسنا ظلة أو مظلة الإنسان إذا يمشي في المطر يحمل مظلة وإذا حب أن يؤكد نفسه يلبس لباس من الجلد حتى لا يصيبه المطر ويبالغ في أن تكون المظلة كبيرة حتى لا ينزل عليه المطر أنت تفعل هذا في الدنيا فما بالك بيوم القيامة هل تريد أن تكون مظلتك مظلة قليلة أو مظلة كبيرة تستظل بظلها يوم القيامة لمثل هذا فليعمل العاملون إذا أردت أن تكون مظلتك كبيرة تقف تحت ظلها تقيك حر الشمس وعذاب الناس يوم القيامة فأنت يجب عليك أن تتصدق كثيرا حتى يكون هذا يعني آه، من وجوه البر والخير وكما قلت لكم الصدقة لا تكون بالمال فحسب بل تكون بالجهل ساعد ضعيفا لا يستطيع أن يصنع لنفسه شيئا ساعده ليصنع أحسن إلى إنسان ضعيف احمل ضعيفا خذ بيده لتجتاز به الطريق حتى لا يصطدم بسيارة آه، ساعده في أي شيء من وجوه الخير والمعروف وهذا أيضا يكون بالجهل إنسان لا يجد مثلا إلا زرعا يزرع منه لماذا لا يعطي من هذا الزرع لإخوانه ويعطي منه لكذا في وجوه الخير إذا الصدقة لا تكون مالا فحسب بل صدقة بالجهد صدقة بالكلمة الكلمة الطيبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة تكلم بكلمة طيبة إذا رأيت إنسانا يتكلم على إنسان بكلام سيء فقل له اتق الله لا تقل عليه هذا هذا رجل جيد به كذا وبه كذا فهذا كلام في وجوه الخير ولذلك الصدقة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تصنع لصاحبها ظلة يوم القيامة يقف في ظلها نعم Keistimewaan pertama orang yang bersedekah adalah Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Kemudian kedua, keutamaan kedua dari orang-orang yang bersedekah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita akan murka kepada orang yang bersedekah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, as ghadabir Bahwasanya sedekah itu adalah bisa menjauhkan dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dengan bersedekah akan dijauhkan dari murka Allah. Seseorang dengan bersedekah akan dijauhkan dari ujian-ujian dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kedua. Jadi jika ingin dijauhkan dari musibah ataupun ujian-ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah dengan sedekah yang banyak karena sungguh dengan itulah Allah akan menjadi cinta kepada kita semuanya. Itu adalah fadilah yang kedua. Adapun fadilah yang ketiga bahwasanya orang yang bersedekah ataupun orang yang senang berinfak di jalan baikan kebaikan dan di jalan ketaatan-ketaatan maka orang tersebut akan mendapatkan payung-payung nanti di akhirat yang mana nanti pada hari kiamat sungguh luar biasa panasnya matahari di atas apa di atas di atas kepala kita dan pada waktu itu semua orang dalam keadaan kepanasan dan orang pada dalam keadaan seperti itu hanya bisa berteduh di bawah amalnya masing-masing dan di bawah sedekahnya. Jika seseorang bersedekah banyak, maka dia akan mendapati payungnya adalah payung-payung yang besar. Dan begitu jika sebaliknya, jika amalnya ataupun sedekahnya adil adalah sedikit, maka yang menutupi dirinya dari panas matahari itu hanyalah sedikit maka marilah kita berpikir jika kita hanya hidup di dunia untuk menjauhkan dari kehujanan kita rela untuk membeli apa membeli jas hujan untuk membeli payung dan lain sebagaimana yang dan lain sebagainya bagaimana kita dengan siap-siap untuk menyambut panas yang sangat luar biasa nanti di akhirat marilah kita beramal dengan amal-amal yang banyak karena dengan amal itulah kita akan diberikan oleh Allah payung-payung yang sangat besar maka janganlah kita semuanya kikir di dalam amalnya dan bermudahlah untuk mengeluarkan harta-hartanya karena pada hakikatnya sedekah ataupun berinfak tidak harus dengan hartanya. Jika seorang ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ingin bersedekah maka tidak harus dengan harta dan tidak harus dengan uang akan tapi seseorang bisa berinfak atau bersedekah di jalan Allah untuk mencari ridho Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dengan kalimah tayyibah, bisa dengan ucapan yang baik, bisa dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Seseorang yang bekerja di dalam e, pertanian dia bisa berinfak dengan hasil buminya. Jika seseorang bekerja di dalam jual belinya, dia bisa berinfak dengan hasil jual belinya. Dan begitu juga seseorang yang memiliki pangkat-pangkat maka sungguh bisa berinfak di jalan Allah dengan cara memanfaatkan jabatan-jabatan dan memanfaatkan pangkat-pangkatnya tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Mari kita mencari ridho Allah sesuai dengan profesi kita yang berdagang. Marilah kita mencari ridho Allah dengan hasil dagangan yang benar dan yang pengusaha dengan hasil usahanya dan yang petani mencari ridho Allah dengan hasil buminya dan yang memiliki ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemaslahatan bersama marilah kita curahkan pemikiran dan ide-ide tersebut untuk jalan Allah dan jalan yang diridai Allah, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semua sebagai ahli sedekah yang akan diberikan nanti di akhirat sebagai payung-payung yang menyelamatkan kita dan melindungi kita dari sengatan panas matahari. Wallahu a'lam bishawab. الوقت للأسئلة لمن يريد أن يسأل سؤالا فليتفضل Baik untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan kami persilakan kepada para bapak-bapak satu orang dan kepada jemaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya, saya mau bertanya, gimana agar sedekah yang kita keluarkan itu tidak kita ungkit agar terhindar dari penyakit hati ujub ria ya contohnya kita mendapatkan gaji satu bulan itu satu juta contohnya Nah itu kita mempunyai target sebulan sedekah 30 ribu Nah tapi sedekah yang kita keluarkan itu kadang ingat membuat kita ujub Nah bagaimana cara memerangi ujub tersebut Karena Allah kan tidak, tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apabila kita memiliki uh, uang lalu kita gunakan untuk uh, makan kita, makan keluarga kita, terus untuk beli rumah, tapi tidak diniatkan sedekah, apakah itu juga bisa dihitung sebagai pahala sedekah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. أما عن آه، السؤال الأول وكيف يكون الإخلاص في الصدقة كيف أكون مخلصا لله وأنا أخرج الصدقة وأقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى كثير من الناس ينتظرون ثناء الناس عليهم يقال فلان هذا رجل صاحب خير ويعطي للناس كذا ويعطي للناس كذا من انتظر ثناء الناس عليه لم يكن مخلصا لله لكن الإخلاص كما قال السهروردي <laughs> في عند إخواننا المتصوفين أهل التصوف والعارفين يقولون الإخلاص أن تخلص نفسك من الناس هذا هو الإخلاص معنى عبارة وجيزة صحيح صغيرة لكن معناها كبير جدا يعني الإخلاص أنك لا تنظر إلى الناس وأنت تخرج هذا العمل أنت تعمل هذا العمل الإخلاص أن تخلص نفسك من الناس لا تنظر أبدا إلى الناس فلان يراك أو لا يراك فلان يطلع عليك أو لا يطلع عليك فلان يثني عليك أو لا يثني عليك فلان يقول هذا رجل خير أو لا أنت الإخلاص هذا معناه كما قال السهروردي الإخلاص أن تخلص نفسك من الناس لا تنظر إلى الناس أبدا فهذا هو الإخلاص لكن الشيطان يأتيك وهذا يقع كثير بين الناس يقول لك أنت إذا أخرجت الصدقة أمام الناس الناس سيقولون عليك كذا وكذا لا تخرج الصدقة الآن بل اخرجها في الليل ثم يأتي وقت الليل لا تستطيع أن تخرج الصدقة فهذا شيطان لكن إذا أنت تخرج الصدقة وتقصد بها قصدك شوف ولذلك قال السهروردي الإخلاص تخلص نفسك من الناس تخلص نفسك يعني لا تعطي فكرك للناس وأنت تتصدق لا تعطي فكرك للناس ولذلك أنت عندما تخرج عشرة مثلا آلاف روبية ابتغاء مرضات الله تعطيها لإنسان سواء يراك أو لا يراك أنت لا علاقة لك بمن يراك أو أنت تقول أنا أخاف إن الناس يقولون لا تقع هذا كله من وسوسة الشيطان ما دمت أنت مخلص بها قلبك لله ولا تنظر إلى الناس فهذا هو الإخلاص وهذا هو العمل المقبول لكن أن تتحرى وتقول لا أنا سأنفق في الليل قد لا يأتيك وبعدين هنا تحضرني لو أني يعني سنطيل يا شيخ رفقي قليل لكن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان طبعا انتم عارفين سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا خامس الخلفاء الراشدين وكان من الصالحين ورث جده سيدنا عمر بن الخطاب وله ولد صالح فالولد يمشي مع جماعة فقالوا أما علمت أن أبوك قال أنا سأتصدق بالبستان هذا أجعله في آه، آه، منافع المسلمين يأكلون منه يأكل منه الناس وبستان يعني آه، مكان كبير للزراعة فيه شجر و وقال أنا سأجعله في مصالح المسلمين يعني المسلمين يأكلون منه ويشربون لمنافعه فالولد عندما كلم ابن عمر بن الخطاب آه، ابن عمر بن عبد العزيز جاء عمر بن عبد العزيز يطرق الباب على أبيه الحاجب قال له حاجب سيدنا عمر قال له لا تدخل قال لا هذا أبي وأنا سأدخل على أبي قال لا لا تدخل فسمعهما سيدنا أن قال الحارس الحاجب قال عمر لا ينام من الليل والنهار إلا هذه الساعة ساعة واحدة ينامها الليل في العبادة والنهار في الصيام فكيف أنا أسمح لك أن تدخل عليه في وقت يستريح فيه فسمعهما سيدنا عمر ابن عبد العزيز قال للخادم إيش هذا قال هذا ولدك يريد يدخل عليك في وقت الراحة وأنا أمنعه من أن يدخل عليك وقت الراحة قال لا بأس دعه يدخل فدخل فقال سيدنا عمر ما بك يا ولدي قال سمعت من أصحابي أنهم يقولون أنك قد نويت أن تخرج هذا البستان في مصالح المسلمين قال نعم قال خلاص أخرج القلم والورقة الآن واكتب بأن هذا في مصالح المسلمين قال يا ولدي أنا أستريح الآن وغدا إن شاء الله سأكتب هذا فقال له الغلام الصغير هل تضمن لي عمرك إلى غد حتى تنفذ هذا؟ فضحك سيدنا عمر ابن عبد العزيز وقال ومن يضمن نفسه لحظة الحمد لله الذي جعل في ولدي من يحثني على الخير فهذا اسمه ايش المسارعة إذا سيدنا عمر لم ينظر إلى أن فلان يراه أو إن جماعة من المسلمين قالوا لولده أو أصحاب أبوه نذر أن يتصدق بهذا لله أو كذا لا بل خلص عمله ونفسه لله والولد كان أنجح من أبيه في الصلاح حيث أمره بأن يسارع إلى الصدقة ولا يتقاعس قال له تضمن عمرك لغد قال لا أضمن عمري لغد قال خلاص أكتب الآن فكتب له هذا العمل وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يراقب الله عز وجل ولا يراقب أحد من الناس في الصدق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى Baik, Banyak orang yang ketika berinfak mereka itu adalah tidak lain adalah hanya untuk dipuji oleh manusia ataupun ingin disanjung-sanjung akan lebih pada hakikatnya keikhlasan tersebut sepertinya dikatakan oleh Imam Sahrawardi ikhlas itu adalah engkau berbuat sesuatu tanpa engkau melihat oleh manusia tanpa engkau perhatikan manusia jadi engkau melakukan suatu perbuatan yang kamu sendiri tidak perlu untuk berpikir apakah orang melihat saya apakah orang memuji ataukah saya dilihat ataupun apa maka menjauhkan dari itu semuanya itulah yang dinamakan ikhlas. Jadi apa tidak usah terlintas di dalam benak kita untuk mendapatkan pujian dari orang akan tapi yang dibutuhkan adalah ketika seseorang dipilih oleh Allah untuk beramal maka cukuplah diniatkan aku beramal karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada banyak pertanyaan yang terbesit di dalam pikiran-pikirannya. Itu adalah pada hakikatnya ikhlas. Karena sungguh setan itu akan datang kepada manusia dan akan menguji hati seseorang ketika seseorang tersebut sedang bersedekah. Sehingga jika ada seseorang yang terlintas di hatinya ingin bersedekah, maka seketika itu juga setan menguji seseorang tersebut supaya apa? Supaya tidak tidak menjadi sedekah, sehingga ingin ditunda sedekahnya dari pagi ditunda-tunda supaya menjadi malam. Kalau sudah malam tidak bisa. Dan begitu juga terus setan akan mengganggu seseorang yang ingin bersedekah sehingga apa? Sehingga orang yang ingin dengan niat berangkat dengan keikhlasan tersebut karena godaan-godaan setan maka tidak akan timbul ikhlas sehingga banyak orang yang hanya ingin dipuji dan pamer pamer bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari diceritakan kisah ataupun cerita dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan-keturunan daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau adalah memimpin pada zaman waktu itu adalah sangat pemimpin yang sangat luar biasa iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz memiliki seorang anak. Kemudian suatu hari anaknya berjalan dengan umat-umat mukmin, dengan orang-orang mukmin sehingga di dalam perjalanan tersebut sang anaknya dikasih tahu oleh sang teman apa sang, sang teman tersebut dikasih tahu bahwasanya wahai engkau anak seorang Umar bin Khattab, wahai anak seorang khalifah, aku pernah mendengar bahwasanya ayahmu akan menyedekahkan ataupun menginfakkan kebun ini untuk masalihin nas, untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia semuanya. Aku mendengar ini wahai anaknya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian tatkala mendengar tersebut, maka sang anak tersebut langsung mendatangi ayahnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang mana pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz sedang beristirahat dan dijaga oleh seorang penjaga. Ketika datang di depan pintu kamarnya, anaknya ingin memaksa untuk masuk dan ingin bertemu eh, ingin bertemu ayahnya akan tapi dilarang oleh sang penjaganya dan terus dilarang sehingga penjaganya berkata wahai anak Umar bin Abdul Aziz wahai anak khalifah Sesungguhnya khalifah ini adalah seorang pada saat ini sedang beristirahat. Ketika malam hari beliau bangun malam sehingga siang hari beliau berpuasa dan tidak ada waktu istirahat kecuali hanya satu jam dan sekarang waktunya istirahat. Kenapa engkau masuk tidak nanti ataupun ditunda saja? Apa kata anaknya? Aku tidak bisa menunda dan aku harus ketemu dengan ayahku. Akhirnya apa? Mendengar kegaduhan yang ada di luar, akhirnya sang ayah Umar bin Abdul Aziz tersebut akhirnya berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai penjaga pintu, ada apa di luar?" Dijawab, "Ada putramu yang ingin masuk, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz." Kemudian apa ayahnya menyuruh atau khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai penjaga, izinkan anakku untuk masuk." Setelah itu apa? Setelah itu anaknya langsung mengadu kepada ayahnya yang dan berkata, "Wahai ayah, aku mendengar dari orang-orang mukmin di sekelilingku bahwasanya engkau akan bersedekah. Engkau akan berinfak untuk menginfakkan kebun ini untuk maslahat umat muslim semuanya." Dijawab oleh bapaknya, "Wahai anakku, apakah kamu hanya ingin membicarakan ini? Aku masih istirahat. Kenapa kita tidak besok saja?" Dijawab oleh anaknya, wahai ayah, jika engkau ingin memiliki niat yang baik, maka tulislah sekarang di kertas. Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, aku mau istirahat, aku capek, besok saja kita lanjutkan. Kemudian dijawab oleh anaknya, wahai ayah, siapakah yang bisa menjamin bahwasanya engkau akan hidup nanti, besok kau masih hidup? Siapakah yang bisa menjamin nyawamu untuk satu saat setelah kita ngobrol? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya engkau akan umur panjang, wahai Umar bin Abdul Aziz? Mendengar jawaban dari sang anak tersebut, kemudian Umar bin Abdul Aziz berdoa, "Ya Allah, terima kasih engkau telah kirimkan kepadaku seorang anak yang membantuku untuk bersedekah." Seketika itu juga Umar bin Abdul Aziz menulis ataupun me, me, me, berikrar untuk apa mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di jalan umat muslim. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berinfak beliau tidak pernah pandang bulu kepada manusia, tidak pernah ingin dilihat, tidak pernah ingin dipuji jika beliau ingin berinfak maka dia dengan tulus akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Di ikhlas adalah kita beramal tanpa kita banyak melihat manusia, tanpa kita berpikir, tanpa kita banyak lintasan, apakah kita dipuji, apakah kita dilihat, apakah kita disanjung, maka sungguh itulah hakikat keikhlasan wallahu alam bishawab. Yunfik li لشراء العقل ولشراء اليوميه بدون من الله هل في صدقه؟ هل الانسان اذا هنا يعني هنا السؤال في فعل الواجب عليك احنا قلنا في بدايه الحديث ان الانفاق نوعين الإنفاق نوعان نوع واجب عليك وهو كنفقتك على أولادك آه، شراؤك بيتا لتسكن فيه أنت وأولادك آه، شراؤك سرير لتنام عليه أو فراش لتتغطى به أنت وأولادك أو طعام لك ولأولادك هذا واجب من الواجبات لكن تساب من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا نوى بذلك طاعة الله يعني يشتري بيتا لكي لا ينظر إلى غيره بعين الحسد والحقد لكي لا يمشي إلى الحرام إذا نوى بذلك طاعة الله إذا نوى بإطعام أولاده أن يكفهم عن المسألة إذا نوى النية هنا تجعل الواجب عليك ينقلب إلى صدقه ولذلك قال فقهاء الشافعية أو قال الجمهور يعني أنه النية تقلب الواجب إلى آه، نافلة يساب عليها الإنسان فتساب على الطاعات تساب على الواجبات لكن الواجب حسب الأصل أنه يسقط مطالبة الله عز وجل لأنك إذا لم تطعم زوجتك الله سيسألك عنها يوم القيامة إذا لم تطعم ولدك الله سيسألك عنه يوم القيامة إذا لم تأخذ لنفسك بيتا وأنت مستطيع أن تدخر الله سيسألك عن ذلك يوم القيامة ولذلك هذا واجب عليك من الواجبات لكن تثاب على هذا الواجب بالنية ولذلك قالوا الإنسان إذا كان عليه دين فوفى هذا الدين أنا علي دين للشيخ رفقي وأعطيت هذا الدين له هل هذا هذا أنا أؤدي حق له قالوا إن نوى بذلك طاعة الله عز وجل يكتب له بذلك ثواب في أداء الدين مع أنه يؤدي واجب عليه يؤدي حق لكن قالوا إن نوى بذلك طاعة الله بأن لا يجعله يعتدي عليه أو بأن يكف عرضه أو بأن يعطي الرجل حقه طاعة لله فهذا يدل على أن الواجب يثاب عليه الإنسان حتى ولو لم يكن آه، آه، هناك لا النية لابد النية هذه ولا يشترط التلفظ بها ولا يشترط التلفظ بالنية بل لو أنه في مرة واحدة قال عقد العزم في قلبي على أن كل ما أفعله هذا من الخيرات من شراء البيوت من الإنفاق على أولادي هذا صدقة لوجه الله عز وجل أو أنوي به طاعة الله عز وجل خلاص يحسب له هذا عند الله ولا يشترط أن يعقد النية في كل مرة لكن يعقدها مرة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jika seseorang seperti yang dijelaskan oleh Syekh Murad bahwasanya sedekah ada sifatnya itu adalah wajib ada sifatnya itu adalah sunnah jika seseorang itu adalah mengeluarkan sesuatu sedekah yang sifatnya itu adalah wajib, seperti seseorang yang bersedekah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk itunya, maka sungguh itu semuanya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jika seseorang mengeluarkan sesuatu tidak harus talafut dengan niat. Setiap pekerjaannya tidak harus diniatkan. Maksudnya apa? Maksudnya cukup setiap yang aku keluarkan dari harta-hartaku semuanya itu adalah sedekah maka sudah dianggap semuanya itu adalah sedekah. Jadi apa mungkin kita akan merasa susah jika setiap melakukan suatu perbuatan baik kita harus niat mungkin lupa. Akan tapi cukup dengan azam ataupun dengan niat baik ataupun dengan keinginan setiap pokoknya setiap yang aku keluarkan di jalan Allah semuanya baik itu adalah membangun rumah supaya dijauhkan dari yang haram ataupun terjaga keluarganya ataupun dijauhkan dari melihat yang haram maka niat itu semuanya itu adalah sudah mencukupi dan dijadikan sebagai sedekah semuanya. Jadi apa pada hakikatnya niat seseorang itu tidak harus dilafatkan dengan lisannya akan tapi dengan hatinya seseorang tersebut sudah dijadikan sebagai apa? pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang di dalam keluarga mungkin istri mengeluarkan hartanya atau mengeluarkan untuk memberi kebutuhan-kebutuhan dalam sehari-hariannya memang itu bukannya mungkin bukan mungkin sifatnya bukan wajib bagi istri untuk mengeluarkan nafkah akan tapi apa akan tapi jika seorang istri adalah mengeluarkan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah dan terlintas di hatinya itu adalah sesuatu yang baik dan akan mendapatkan pahala dari Allah maka itu semuanya itu adalah keistimewaan dari dicatat sebagai sedekah jadi apa sedekah tidak harus diucapkan setiap kali saya melakukan ini karena Allah tidak akan tapi cukup jika seseorang itu akan eh, cukup jika susah untuk meli, eh, untuk berniat di dalam sesuatu amal kebaikan, maka cukup dia berniat setiap yang aku keluarkan aku jadikan sedekah di dalam keluargaku, maka akan dicatat semuanya sebagai sedekah di jalan Allah wallahu a'lam bisawab. Naktafi bidah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم واجعل مجلسنا هذا يا مولانا من المجالس التي حفتها الملائكة يا رب العالمين اللهم اجعل مجلسنا هذا من مجالس الطائعين واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من صالح الأعمال ما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لمشايخنا واغفر لجميع من له حق وفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا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 Syukran kasiran atas apa yang telah beliau sampaikan dan semoga apa yang telah beliau sampaikan memberikan hidayah kita ala Allah SWT. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم